dua penggalan Penggalan yang pertama memberikan kandungan penafian terhadap seluruh yang disembah. Penggalan yang kedua adalah isbat menetapkan bahwa yang hanya berhak untuk disembah dan tidak ada sekutu dalam penyembahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada poin ini beliau hendak mentakrir bahwa seorang yang meyakini tentang tauhidur rububiyah maka semestinya lah mereka meyakini tentang tauhid ini. Semestinya mereka mentakrir tentang la ilaha illallah. Jikalau mereka meyakini bahwa Allah tidak ada sekutu baginya dalam hal merajai, menguasai, mengurus, memberikan kenikmatan, menciptakan. Ketika kita mengetahui semuanya ini adalah milik Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sebagai seorang manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala Semestinya mereka tunduk terhadap kalimah La ilaha illallah tersebut. Semestinya mereka id'an dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena konsekuensi dari keyakinan tauhidur rububiyah adalah tauhid al-uluhiyah. Qala al-'allamah Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah Qauluhu wa maknaha. Perkataan beliau maknanya, ay makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Di situ ada cetakan, ada alifnya, ya. Tambahan. Mestinya nggak ada. Naam. Makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Fasyahadatu an la ilaha illallah. Persaksian bahwa la ilaha illallah ay insanu bilisanihi wa qalbihi yaitu seorang manusia harus mengakui dengan lisannya dan dengan hatinya bi annahu la ma'budu haqqun illallah azza wajal bahwa tidak ada yang disembah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala li annahu ilah karena dia adalah ilah bima'na ma'luh yang maknanya adalah ma'luh wa ta'alluhu at-ta'abbud. At-ta'alluh artinya at-ta'abbud, menyembah. Dari ala hayalahu Yang maknanya adalah abada ya'budu. Kemudian bentuk ilahun. Ya dalam wazan sorof fi'alun itu terkadang bermakna maf'ul. Maka ilah maknanya adalah maklu seperti kita bun Kenapa dinamakan kitab? di anahu bimakna maf'ul, yakni maktub yang ditulis di dalamnya. Maka demikian pula ilah dengan wazan fi'al maknanya maf'ul yaitu ma'luh yang ma'luh maknanya adalah ma'bud. Berarti la ilaha maknanya adalah la ma'bud. Tidak ada yang disembah. Wa jumlatu la ilaha illallah mustamilatun ala nafin wa ithbat. Kalimat la ilaha illallah mengandung penafian, peniadaan dan penetapan. Dan tidak sempurna tauhid seseorang kecuali apabila dia meyakini nafi dan isbatin. Harus ada penafian dan harus ada pengisbatan. Penafian semata ilhad mengingkari adanya Rabb, tiada adanya Allah Subhanahu wa taala. Penetapan semata la yaqtadhi tauhidan. Hanya sekedar mengisbat, menetapkan sama sekali tidak mengandung tauhid. Kalau misalnya seorang dikatakan rajulun fil fasli ada satu laki-laki di dalam kelas penetapan bahwa di situ ada satu laki-laki. Nah, tapi penyebutan satu laki-laki itu tidak menunjukkan bahwa di dalam kelas itu tidak ada laki-laki yang lain. Ada kemungkinan ada laki-laki yang lain. Tapi hanya ditetapkan ada satu laki-laki. Nah, ada kemungkinan dua, ada kemungkinan tiga. Nah, tapi kalau kita mengatakan la rajula fil fasli illa wahid, tidak ada satupun laki-laki di dalam kelas dinafikan kemudian ditetapkan kecuali satu. Maka satu ini satu-satunya menetapkan bahwa di dalam kelas itu hanya ada satu laki-laki. Nah, ini barulah menetapkan bahwa hanya satu, tidak ada yang dua, tidak mungkin dua, apalagi tiga. Demikian pula kalau kita mengatakan Allahu ilahun. Allah itu ilah, sesembahan. Yang berhak untuk disembah. Tidak mengandung tauhid Kenapa? Karena pernyataan Allah itu ilah masih memberikan kemungkinan yang lain bahwa di sana ada selain Allah Subhanahu wa taala yang juga ilah, ma'bud. Tidak mengandung tauhid. Maka tauhid itu tidak akan ada dan tidak akan sempurna kecuali dengan isbat wan nafi. An-nafi wal isbat. Menafikan segala sesembahan yang disembah kemudian menetapkan bahwa sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu kita dapatkan di dalam Al-Qur'an sekian banyak dalil ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengajak kaumnya, mengajak umatnya, maka mereka mengajak umatnya untuk menafikan dan mengisbatkan. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an Wajtanibut tagut. Tetapkan sesembahan itu hanya Allah dan tiadakan jauhi tagut segala sembahan sembah dari selain Allah. Faman yakfur bitaguti wa yu'min billah. Maka barang siapa yang mengingkari, menafikan tagut lalu menetapkan iman sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala faqad istamsaka bil urwatil wuthqa na'am amma nafyu fahuwa la ilaha adapun nafi yaitu la ilaha la di sini an nafiyatu lil jins nafikan segala jenis sesembahan Wa ammal ithbatu fahuwa illallah. Wallahu lafzul jalalati badal min khabar la. Sedangkan Allah di situ adalah lafzul jalalah. Ya. Adalah lafzul jalalah. Indakum والقلم نعم انظروا الأصل أنه لا إله إلا الله هذا النفي وهذا إثبات لا إله Ta'rifun anna la namanya apa? La annafiyatu lil jins. Menafikan segala jenis ilah. Yang faedahnya apa? Yang amalannya tansibu isma wa tarfa'ul khabar. Ta'mal amala inna. Beramal seperti amalannya inna. ya kan? Berarti dia membutuhkan apa? dia membutuhkan isim dan dia membutuhkan khabar. ini kuat? isimnya mana? Ilah. Berarti ilah di sini sebagai isim. Iya kan? Naam. Dan dia kedudukannya sebagai isim. Mabdi alal fatih. Fi mahalli nasbin. Nah, khabarnya mana? Hah? Hah? Khabarnya mana, ikhwan? Kenapa kita tidak jadikan ini khabar? Hah? Sebagai istisna mufarrad. Dan nah, kalau kita jadikan dia sebagai istisna mufarrad. Ya? Paham ya, ikhwan? Istisna mufarrad. Hah? pelajari tidak dalam istitna? Allahul musta'an. Mantofat. Tidak tahu istilah istitna mufarrad. Hah? Coba berapa keadaan istitna? Ini belajar nahu lagi. Hah? Ja'a al jaisu, illa Muhammadan. Ini apa ini? Kalam Hah? Tamun tamun mujad. Paham? Yajibu annas. Paham? Baik. Ma jaa jaishu illa Muhammadan atau Muhammadun? Hah? Boleh dua-duanya, iya Naam. Boleh dua-duanya. Karena dia apa? Tamun manfi. Maja'a illa Muhammadan atau Muhammadun? Hah? Mu? Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Hah? Apa? Sebagai apa? Fa'il. Kalamnya apa namanya nih? Nakis. Inilah yang disebut dengan istitna mufarrak. Ah, dalam artian kalau tidak ada ini tidak sempurna kalam itu. Paham? Sehingga dia tafrih membutuhkan ini. Paham ini? Ma ra'aitu illa Muhammadan harus Ini namanya mufarrak. Paham ya, kuat? yang tidak sempurna kecuali dengan ini. Nah, sekarang la ilaha illallah. Anda perhatikan la ilaha illallah. La membutuhkan isim dan membutuhkan khabar. Nah, kalau kita mengatakan la ilaha ini sebagai isim illa harful istithna ada atau istithna bulgah illa Allah sebagai khabar misalnya. Berarti dia kedudukannya apa? Istitna mufarrad. Paham? Karena kalau tanpa ini tidak sempurna kan? Dia membutuhkan khabar. Nah, dia di sini marfu'. nam. La ilaha illallah. Lafzul jalalah kedudukan sebagai khabar. Dari sisi nahwu tidak ada masalah. Tapi dari sisi makna kita berarti mengartikan ini apa? La ma'budah illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ada sahih? Hah? Batil, laisa sahih. La ma'budah illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Buktinya apa? Demikian banyak alihat. Demikian banyak ilah yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas man ya'budu syajar, wa minan nas man ya'budu al-qamar, wa minan nas man ya'budu syams, wa minan nas man ya'budul maqabir seterusnya. Ya. Maka ini tidak benar. Nah, kalau demikian berarti ada yang harus terhapus di sini. Khobarnya itu yang terhapus. Sehingga Allah lafzul jalalah kedudukannya sebagai badal minal mahdhuf. Hah? Berarti apa? enam Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Mada ذلك بأن الله هو الحق wa anna ma yad'una min dunihi wal batil maka harus diberikan khabar yaitu hakun illallahu maka hakun sebagai khabar lafzul jalal sebagai badal ya wa huna yastaqimu al kalamu yastaqimu al ma'na Naam. Wa ammal isbat fa huwa illallah wallahu lafzul jalala badal min khabar la al mahdhuf. Yang terhapus. Wa taqdir la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari ini nampak sekali makna la ilaha illallah. Makanya kenapa kaum musyrikin di saat mereka diserukan pada kalimat ini untuk mengucapkan kalimat ini saja itu sulit sekali bagi mereka. Nah, kenapa? Karena mereka tahu betul maknanya. Karena itu bahasa mereka. Mereka mengetahui yang terkandung di dalam makna kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? patung-patung yang selama ini mereka sembah mereka harus hancurkan harus mereka tinggalkan ya orang-orang soleh yang telah mati yang mereka berdoa kepadanya mereka isti'anah istighotha kepadanya mereka harus tinggalkan itu konsekuensinya karena mereka tahu ketika diserukan pada mereka la ilaha illallah apa kata mereka aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab apakah dia tidak menjadikan sesembahan-sesembahan yang sebanyak ini ingin dijadikan satu ini adalah sesuatu yang sangat aneh sangat ajaib karena mereka tahu kalau orang sekarang ucapkan la ilaha illallah dengan santainya menakam la ilaha illallah ya, tapi datang ke kuburan tetap menjadi rutinitasnya dia. Minta kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ya, jimat-jimat tetap jadi jadi barang berharganya. Naam, minta tolong kepada jin, ya, menjadi kebiasaan dia. Naam, berlindung diri kepada penghuni-penghuni lembah, itu jadi rutinitas dia. Padahal seringnya dia mengucapkan la ilaha illallah Seringnya pada malam Jumat mereka tahlilan. Ada orang mati juga sering mereka mengatakan la ilaha illallah sambil geleng-geleng kepala. Nah, hmm? karena mereka tidak memahami makna la ilaha illallah itu sendiri. Nah, berbagai macam penafsiran. La ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak benar. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak benar. Naam. La ilaha illallah. Dalam yang menafsirkan La ilaha illallah tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Dari mana lagi? Bermain-main tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, ada lagi yang mengatakan la ilaha illallah itu apa artinya? yaitu mengeluarkan kebesaran-kebesaran dunia dari hati dan memasukkan hanya kebesaran Allah. Jadi kebesaran Allah itu dimasukkan di dalam hati. Tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ya. Nah, itu yang diajarkan. Apa manfaatnya tauhidur rububiyah? Dan bahkan kalau seorang meyakini bisa sampai kepada tingkat wahdatul wujud, kebesaran Allah masuk ke dia. Oh, bahaya ini. Nah, khawatirkan sampai kepada tingkat ittihadiyah. Penyatuan antara dia dengan Allah. Allahul musta'an. Wa bi al khabara bi al kalimati haqqun dan pentakdiran khobar dengan kalimat hakun di sini yatabayyanul jawabu anil iskalit tali maka jelaslah jawabannya dari ya ada iskal permasalahan berikut ini ya ini ada yang mengatakan wa huwa kaifa yuqalu la ilaha illallah kok dikatakan la ilaha illallah tidak ada sesembahan kecuali Allah kalau diartikan demikian. Ma'anna hunaka alihatan tu'badu min dunillah. Padahal di sana ada ilah-ilah yang disembah dari selain Allah. Waqad samaha Allah Ta'ala alihatan. Bahkan Allah menamai mereka sebagai ilah-ilah. Sesembahan-sesembahan. Wasamaha abiduha alihatan dan juga dinamakan oleh para penyembahnya sebagai ilah-ilah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Hud ayat 110 Fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'in lamma ja'a amru rabbik. Maka tidaklah memberi manfaat kepada mereka ilah-ilah mereka yang mereka sembah selain Allah. Nah, di sini kan berarti Allah menetapkan ada ilah-ilah. Allah menyebutkan ilah-ilah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kok dikatakan tidak ada ilah kecuali Allah? Ya, Wa kaifa yumkinu an nuthbital uluhiyata li ghairillahi azza wa jal? Lalu bagaimana mungkin kok kita menetapkan uluhiyah itu ada pada selain Allah? War rusul yaquluna li aqwamihim, sedangkan rasul itu mengucapkan kepada kaum-kaum mereka, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, Kalian tidak punya ilah selain dia. Kalian tidak punya ilah selain dia. Nah, sehingga kalau dilihat, oh kok kelihatannya ada pertentangan. Yang di sini ditetapkan alihah, ternyata ada ilah-ilah. Kok para rasul kalau mereka menyeru, mereka hanya menyuruh kepada satu ilah. Lalu ada pengucapan, La ilaha illallah, berarti tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wal jawabu ala hadzal iskal. Jawaban dari iskal ini jelas. Dari problem ini yatabayyanu bi taqdiril khabar fi la ilaha illallah. Jelas kalau kemudian ditakdirkan ada khobar yang terhapus pada la ilaha illallah. Fanaqulu maka kita pun menjawab. Hadihil alihatul lati tu'badu min dunillah bahwa ilah-ilah yang disembah dari selain Allah itu hiya alihatun. Betul. Juga dinamakan ilah-ilah. Lakinnaha alihatun batilatun. Akan tetapi ilah-ilah itu adalah ilah-ilah yang batil. Laisat alihatan haqqatan. Bukan ilah-ilah yang hak yang berhak untuk disembah. Walaysa min haqqil uluhiyati syai'un dan tidak punya hak sesembahan sedikit pun. Ya. Dinamakan ilah karena orang-orang menamakan ilah. Tapi ilah tersebut adalah ilah yang batil, ilah yang dusta. Artinya apa? Pada hakikatnya bukan ilah. Karena tidak punya hak sesembahan sedikit pun. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah huwal haqq Yang demikian itu karena Allah lah yang hak, yakni yang hak untuk disembah wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu dan apa yang mereka seru dari selain Allah dari ilah-ilah tersebut selain Allah itulah yang batil hmm? wa anna allaha huwal aliyul kabir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala al-ali al-kabir Wa yadullu لذلك أيضا قوله ta'ala. dan juga yang menunjukkan atas hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm Uzza wa Manata ومناة al-Ukhra? Apakah kalian melihat Allata wal Uzza wa Manah ini merupakan penamaan-penamaan yang mereka buat. Sesembahan-sesembahan mereka yang mereka ibadahi. Ya, penyimpangan-penyimpangan dari makna yang sebenarnya, dari nama yang sebenarnya. al dari ilah. Al-Uzza dari Aziz. Al-Manah dari Mannan. Jadi nama-nama Allah itu dipelintir oleh mereka. Ya, dijadikan seperti nama perempuan. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Lalu mereka menisbahkan bahwa nama-nama yang bernama perempuan ini adalah ilah mereka. Yang mereka sembah. Ya. Kata Allah, "Alakumuz zakar walahul unza. Apakah bagi kalian laki-laki sedangkan bagi dia ya, bagi Allah kamu nisbahkan perempuan. Nah, orang-orang jahiliyah dahulu kalau kelahiran anak perempuan bencinya bukan main. Palu betul menunjukkan tanda tanda kelemahan, bukan tanda keberanian keluarga. Jadi kalau ada anak perempuan yang lahir, ya, imam mereka sembunyikan, dibiarkan mereka tak bertahan sampai hidup, tapi ya, harus bertahan dengan celaan, cemoohan dari orang. Apa kamu istrimu lahirnya anak perempuan? Nah, tapi kalau mereka tidak kuat dengan celaan itu, cemoohan itu, maka mereka pun menguburkan anaknya dalam keadaan hidup. Fa'idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat. Tentang anak-anak yang dikubur dalam keadaan hidup-hidup, dosa apa mereka dibunuh? Nah, mereka malu kalau punya anak perempuan, sementara yang mereka nisbahkan pada sembahan mereka perempuan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa para malaikat itu banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Haula ilmu syirikun. Naam. Tilka idan qismatun diza. Itu adalah pembagian yang valid namanya. Hah? Kamu punya lahir anak perempuan kamu. Sedih, kamu tidak ingin. Naam. Sementara kamu serahkan pada sembahan kamu perempuan. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Tidaklah nama-nama ini melainkan ini nama-nama yang kalian sendiri buat. Antum wa aba hukum pekerjaan kalian dan nenek moyang kalian yang beri nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah memberi kekuasaan kepadanya untuk memberi nama, memberi sesembahan. Ia tabi'una illa dhanna wa ma tahwal Tidaklah yang mereka ikuti melainkan persangkaan mereka dan hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda dan sungguh telah datang pada mereka dari Rob mereka petunjuk. Wa qaluhu ta'ala an Yusuf alaihi assalatu wassalam. Juga firman Allah tentang Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalian tidaklah menyembah dari selainnya melainkan nama-nama yang kalian buat-buat Kalian sendiri yang beri nama dan nenek moyang kalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah beri kekuasaan pada mereka. Idan, jadi kalau demikian, fama'na la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallahu azza wa jal. Fa'amal ma'budatu siwa. Adapun sesembahan-sesembahan selain Allah, فإن uluhiyataha allati yaz'amuha abiduha Sesungguhnya uluhiyah yang disangka oleh para penyembahnya laisat haqiqiyatan bukanlah secara hakiki ay uluhiyatun batilah uluhiyahnya mereka adalah uluhiyah yang batil wallahu a'lamu bissawab إلى هنا تفضلوا حفظكم الله